السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang paling berhak untuk disyukuri dengan banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pada hari berbahagia ini kita bisa terus berkumpul untuk belajar mengenal akidah Islamiyah dari kitab Al-Imam Al-Muzani Syarhu As-Sunnah. Pada perjumpaan yang terdahulu, kita telah membahas ungkapan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإن حكى الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرع به عنك الشبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهجا موضحا منيرا لم أعد نفسي وإياك فيه نسحا Bada'tu fihi bihamdillahi dirusli astadiyah. Pada hari ini kita akan membahas sedikit lagi mukaddimah beliau yang kata beliau rahimahullahu taala alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi husni al-wahidil samadi الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak untuk diingat. yang paling utama untuk disyukuri. Hanya kepadanya lah aku memuji. Zat yang maha tunggal, tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak memiliki istri maupun anak. Maha mulia dari yang semisal. Tidak ada yang serupa baginya maupun sebanding maha mendengar, maha melihat, maha berilmu, maha mengetahui secara detail, maha mencegah, dan maha tinggi. Beliau, Imam Al-Muzani menambahkan dalam mukadimahnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi Alhamdulillah memiliki urgensi cukup tinggi dalam kehidupan seorang muslim. Sebab Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan apa? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Menunjukkan bahwasanya Alhamdulillah atau pujian kepada Allah ini adalah perkara yang cukup penting bagi kita semua. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala membuka sebagian surat dalam Al-Quran dengan alhamdulillah, Contohnya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kita walam yaj'al lahu Al-Kahfi. Kemudian kalau kalian kalimat Alhamdulillah dalam Al-Quran didapatkan lebih daripada 60 ayat. Ada kata-kata alhamdulillah ya, dan kata turunan alhamdulillah, Hamida atau alhamdulillah atau sejenisnya. Lebih dari 60 ayat. Semua ini menunjukkan tentang urgensi alhamdulillah bagi seorang muslim. Demikian juga kalau kita melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali ya, anjuran untuk memperhatikan alhamdulillah dan tahmid ya, dan yang lain lain Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah akan memberikan perasaan yang akan memenuhi hati kita. Sebab Alhamdulillah ini adalah ungkapan pujian karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kita sendiri. Dan nikmat-nikmat ini seperti kita tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Terus Allah berikan berikan cara yang teratur dan tidak berhenti sampai kita lah, meninggal dunia baru terputus nikmat tersebut kemudian berdamai nikmat dengan alam barzakh bila kita mukmin yang soleh eh, dan nikmat surga yang tidak ada habis-habisnya sehingga seorang manusia yang memahami dan mengerti bahwa ia hidup dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bernapas dengan apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita membandingkan nikmat nafas saja, itu sudah demikian banyak nilainya. Contohnya satu apa namanya e, botol orang satu tangki apa namanya oksigen itu berapa harganya? Itu paling dipakai sekian jam lama. Kalau kita setiap hari ya, dari mulai usia 0 sampai usia sekarang berapa tanki yang harus dimiliki? Itu pun hanya oksigen, belum lagi zat lainnya. Maka tidak terhingga banyak mata, hidung, lidah kita, tangan kita, sampai-sampai ya, anugerah Allah itu memudahkan kita untuk bisa membuang kotoran dalam tubuh kita dengan keringat, dengan kencing, dengan tinja dan lain sebagainya. Yang ini kita kita hargai, kita nilai tak terhingga. Maka pasti Allah mengatakan Wa in ta'uddu ni'matallahi la Kalau antum, kalau kalian wahai manusia yang menghitung nikmat-nikmat Allah yang banyak itu tidak mungkin bisa sanggup menghitungnya. Kira-kira zat yang demikian keadaannya. Zat yang terus memberikan nikmat pada hamba-hambanya. Maka dia adalah ahakku ayyudka. Dia adalah zat yang paling pantas untuk diingat ingat. Karena banyaknya nikmat dan tak terhingga nikmat tersebut sehingga manusia harusnya adalah makhluk yang paling bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang paling pantas untuk kita ingat-ingat dan kita puji puji walaupun kenyataannya ya, kita adalah orang yang paling lemah banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ambil contoh kalau antum misalnya mendapatkan sakit pertama yang antum Ingat sana Dokter Apa obat Makanan Atau Allah subhanahu wa ta'ala Tampak sebagai ukuran Bahwa seorang yang memiliki akidah yang sahih Pertama kali kena musibah Kena sakit Yang dia ingat siapa? Allah subhanahu ini yang kita inginkan dalam mengkaji apa? akhirnya. Ketika kita ini mendapatkan sesuatu, pertama yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau tentang musibah, pertama kita ngomong apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ingat ya, sesungguhnya ini semua adalah milik kita ya. Allah Subhanahu wa dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Sehingga seorang muslim yang baik adalah muslim yang selalu ingatannya kepada Allah mendahului segala galanya. Jamu minum, apa tahu orang sama dia? Bismillah. Ingat sama Allah Subhanahu Ketika punya kendaraan, subhanallah sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi Islam ini demikian adanya. Sehingga alhamdulillah ahaqqu ayyuka. Karena demikian banyak nikmat yang Allah berikan sehingga kita begitu bangun tidur nggak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatan wa ilahi nusyur. Bangun tidur sudah begitu. Dan tidur pun ingat dengan nama kuasa. Tapi mengapa seperti itu dan kita ini cara ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ajarannya lah jelas ya, semuanya mesti digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita sama Allah juga jelas. Kita adalah makhluk yang paling butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan mengingat juga sangat mudah. Karena Allah itu nama yang semua orang bisa mengucapkan kata tersebut. Ditambah lagi dengan apa? Banyak nikmat yang kita rasakan. Sehingga bila kita adalah orang yang lalai, yang tidak ingat sama Allah, wajar bila apa? Allah itu yang hadir memberikan kita hukuman karena semua sarana untuk ingat sama Allah Allah siapkan dan kita masih tidak ingat juga. Kalau antum di rumah, ikhwatisilah. Antum siapkan semua kebutuhan anak antum. Kok masih beli yang di luar? Marah kan? Semua kebutuhan antum, antum berikan di rumah antum. Sama orang tua antum. Tapi antum pengen yang lainnya. Kira-kira marah nggak orang tua itu? Dimarah. Atau nggak ingat sama yang ngasih nikmat tersebut. Sehingga ucapan beliau, Alhamdulillah, ahakku mendukir karena emang Allah itu demikian banyaknya memberikan nikmat dan bahkan manusia tidak pernah bisa lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ia adalah zat yang paling berhak untuk kita ingat-ingat. Antum punya hutang pertama jangan cari keluar, minta sama maaf. Untuk dimudahkan adalah melunasi, baru mencari sebab yang yang lainnya. Sehingga seorang muslim akan berusaha dalam semua aktivitasnya. Pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan Baduruni Aku Ingatlah kepadaku Aku ingat kepada Dan mengingat Allah Dalam keadaan kita senang Akan membuat Allah ingat kita ketika apa? Dalam keadaan susah Baru kemudian wa aula man syukir. Dan zat yang paling pantas, zat yang paling utama, zat yang paling pas untuk disyukuri. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang terpuji dalam segala keadaan yang terpuji dalam semuanya awal sampai akhir dunia dan akhirat yang berfirman wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu ilaihi turja'un dan dialah Allah yang tidak sembah yang hak kecuali dia baginya semua pujian di dunia dan akhirat dan hanya miliknya lah keputusan hukum dan hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan Al-Qasas ayat 70 Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataahu al-amru yasruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza atahu amru yakrahu qala alhamdulillah ala kulli Nabi itu bila mendapatkan perkara yang dia yang buat dia senang mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat dan jika mendapatkan perkara urusan yang ia tidak sukai, maka mengatakan alhamdulillah ala kulli dan pujian ini maksudnya adalah perkara yang sangat Allah cinta. Dalam saya dikatakan ma min syai'in ahabu ila alhamdulillah. Tidak ada satu pun yang lebih Allah cintai daripada lah alhamdulillah puji. Karena itu hmm, zikir yang berupa pujian alhamdulillah mengandung pahala yang sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i Ahmad dan Sunan Syaikhul Albani rahimahullah taala Nabi pernah bersabda, Inna Allah astafa minal kalami arba'ah. Allah memilih dari ucapan ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada apa? Empat. Pertama, subhanallah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, La ilaha illallah telah Allah. Faman qala subhanallah kataballahu lahu isrina hasanatan wa hatta anhu isrina sayi'atan. Siapa yang mengucapkan subhanallah Allah catat untuknya 20 kebaikan atau Allah hapus darinya 20 keburukan. Wa man qala Allahu akbar yang mengucapkan Allah Akbar maka seperti itu juga. Aman qala la ilaha illallah yang mengatakan la ilaha illallah fa mithlu dzalika Wa man qala dan yang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsi yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan tulus dalam jiwanya. Kutibat lahu salatuna hasanatan wa hutta anhu salatuna sayyatan. Allah tulis untuknya 30 kebaikan dan dihapus 30 keburukan. Berarti menang 10 daripada yang lain lainnya. Namun cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji tidak menunjukkan Allah butuh pujian makhluk. Allah tidak butuh pujian makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika memulai Al-Qur'an dengan alhamdulillah ada alif lam. Alif lam ini kata bangsa Arab ya, adalah alif lam istighraqiyah. Artinya segala puji-pujian ini ya, lillahi taala milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyangkutkan perintah dan larangannya kepada alhamdu. Sehingga sangat indah bila Imam Al-Muzan dalam kitabnya ini mengulang-ulang alhamdu dalam mukaddimahnya. Badatu sebihamdillahi. Sekarang apa? Alhamdulillahi ahakku ayyuzkar. Nah alhamdulillah, ini alhamdulillah ini Maknanya adalah pujian kepada zat pemberi nikmat dengan keindahan sifat-sifatnya disertai dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Seorang akan memuji orang lain bila orang lain punya sifat yang yang bagus. Tetapi kadang-kadang orang yang memuji orang lain itu tidak dengan kecintaan dan tidak dengan apa? pengagungan kepadanya. Namun alhamdulillah di sini berisikan adanya pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Al-Tabari mengatakan alhamdulillah artinya syukur yang murni kepada Allah tanpa ada sekutu pada semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebab anugerah kenikmatan kepada para hambanya yang tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya dan tidak akan mampu mengetahui secara total jumlah nikmat tersebut. Maksudnya alhamdulillah, alhamdulillah ucapan syukur yang sangat murni kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana rasa cinta dan pengagungan. Oleh karena itu Ibnu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan kesimpulan alhamdulillah adalah menyebut sifat-sifat zat yang terpuji disertai dengan kecintaan, pengagungan dan pemuliaan. Jadi kalau antum itu ngotot ya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, terbayangkan dalam benak kita kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahakku man dzukir. Dalam buku ya, dalam eh, buku kita dalam syarah sunnah ada ahakku man dzukir yang paling berhak untuk diingat. Imam Al-Muzani dalam hal ini menyampaikan kepada semua bahwasanya memang seharusnya Allah lah zat yang paling kita ingat. Namun kelemahan iman membuat kita lah sering lupa. Sehingga untuk ingat sama Allah kita butuh apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi mengajarkan kepada Mu'adz Hijabah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi subhanallah ya. Kita ini harusnya orang yang paling pantas untuk ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk ingat sama Allah dalam pertolongan Allah Subhanahu Kata Nabi kepada Muat, wahai Muat, jangan lupa setiap akhir salat kamu mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk terus mengingat Engkau dan mensyukuri dan beribadah dengan baik kepada dan biasanya kan kita kalau kita ingat sama Allah kita syukur sama Allah ibadahnya lah bagus kita ingat sama Allah terus kemudian kita syukuri Allah maka lah ibadahnya kan akan bagus Kemudian supaya kita itu terus ingat sama Allah, Allah sampaikan dalam Al-Quran perintah untuk memperbanyak zikir. Dan tidak ada satu ibadah yang secara tegas langsung ya, Allah perintah dalam Al-Quran untuk memperbanyaknya kecuali apa? zikir. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan apa? Zikir yang banyak. Ada apa? Katsiran banyaknya. Kira-kira kalau antum itu ikhwatillah disampaikan zikirlah Allah dengan zikir yang banyak. Apa kesannya? Kita itu banyak tidak ingat Allah Subhanahu sehingga kalau beliau ahaku ayat kara sangat pas ahaku mandukir sangat pas ada isyarat dari beliau Imam Al-Muzani bahwasanya manusia itu pada asalnya banyak yang lupa dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk ingat diperintahkan Allah untuk memperbanyak ingat. Memperbanyak ingat. Dan untuk banyak ingat ini kita masih memohon kepada Allah bantuan. Allahumma ini Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga kata Rasulullah saw. siapa saja orang yang duduk atau berbaring tanpa ingat kepada Allah maka akan itu kekurangan dan penyesalan di hari kiamat Nabi bersabda hadis sahih Abu Dawud Man qa'ada maq'adan siapa yang duduk lam yadhkurillah lam yadhkurillah dalam keadaan tidak zikir pada Allah fihi padanya kanat alaihi minallahi tiratun maka dia akan menjadi tirah kekurangan penyesalan hmm? dari sini wa man ittaja'a matja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun sehingga terbaring duduk ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita berleha-leha untuk istirahat tanpa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu zikir yang Nabi ada kepada semuanya, bila berbaring mau tidur, eh, kita baca doa ini Allah akan ampunilah dosa kecil kita. Meskipun sebanyak gue di, di lautan. Doanya La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Bahkan Allah Subhanahu wa Taala hadis qudsi mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi." Aku itu berada pada praduga hambaku pada Wa ana ma'ahu idza zakarani dan aku bersamanya jika ia menyebut aku. Fa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika ia mengaku pada dirinya sendiri, aku ingat dalam diri. Dan jika ia mengingat dalam sebuah orang, maka aku mengingatkannya nih kumpulan lebih baik jadi dari mereka. Bahkan sholat di khotifilah Allah syariatkan untuk apa? Untuk ini kepada Allah Subhanahu Ini dia Intinya, ya, intinya bahwa beliau mengatakan wahai manusia, ya, jangan lupa dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Sempurna sifat-sifatnya, yang Maha Terpuji ini untuk diingat-ingat terus. Hmm. Dan juga Allah mensyukur yang paling berhak untuk disyukuri. Kalau ada seorang antum berikan pemberian, antum tolong tidak syukur sama antum, apa kata antum? Hah? Apa jawaban antum? Ada orang subhanallah lagi sakit dikasih biaya berobat sampai sembuh. Kemudian ketemu gak mau salam, gak mau tahu. Gak punya uang atau pas duit supaya orang bisa punya uang. Gak mau tahu antum. Kira-kira antum apa kata antum? Hah? Kurang ajar orang ini. Gitu? Kurang apa? Kurang ajar. Minta dihajar. Biar tahu eh, budi orang lain. Nah, kita semua yang telah mengakui, mau nggak mau harus mengakui bahwasan semua nikmat yang ada yang kita miliki dari mulai kita ada di rahim ibu sampai nanti di hari kiamat punya siapa? Punya Allah Subhanahu Satu Allah mengatakan dalam surah nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapakah zat yang paling patas disyukuri? Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah ibadah yang penting dalam hidup seorang sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147 Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Mengapa Allah akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman? Artinya Allah tidak akan mengadab kalian bila kalian adalah bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alim. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Ayat yang mulia ini Allah sampaikan bahwa Allah tidak ada keinginan menyiksa hambanya bila mereka bersyukur dan beriman. Yang pertama, ditambah lagi orang-orang yang bersyukur Allah jadikan sebagai orang yang mendapatkan kekhususan anugerah yang tidak diberikan kepada selain mereka. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala al ayat 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu haula'i Allah 'alaihim bainana. Alaysa Allahu bi'lafi syakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang kaya dengan sebagian yang lainnya orang-orang yang miskin. Supaya apa? Supaya orang yang kaya berkata orang-orang seperti kita di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka tidakkah Allah Subhanahu wa taala ya, lebih mengetahui tentang orang yang bersyukur Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dua kategori manusia. Pertama apa? Kaya, kedua miskin. Untuk apa? Untuk menguji. Yang kaya akan mengatakan saya lebih hebat daripada yang yang miskin. Tapi sebenarnya ya manusia, kata Allah, yang paling baik mana? Yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira butuh mana orang kaya atau orang miskin? Mana yang paling banyak butuhnya? Apakah yang paling banyak orang miskin butuh orang kaya atau sebaliknya? Jawabannya apa? Sebaliknya. Orang kaya lebih butuh pada orang miskin dibanding apa? Miskin pada orang, orang kaya. Saya ambil satu gambaran Orang yang miskin itu kalau butuh orang kaya butuh apa sih? Butuh uangnya deh. Eh? Kasih zakatnya beres. Orang kaya, orang miskin butuh apa? Tenaganya. Butuh apa? Tenaga. Bayangkan kalau di Bintaron galeri miskin kaya semua. Siapa yang jadi tuan sapu? Jalanannya. Siapa yang akan memperbaiki pohon-pohon biar tumbang-tumbang. Orang kaya yang bukan golok dapat sebentar dah pegal tangannya. Mau nyangkul baru dua kali cakul dah bang sakit pinggangnya. Itu yang mana? Orang miskin sehari yang makan masih mampu. Kemudian yang berikutnya lagi untuk membuat orang kaya ini kaya, Buta kan? Orang miskin. Kalau nggak ada miskin, nggak ada yang kaya. Betul nggak? Ada orang kaya, nggak ada miskin, nggak ada. Ya. Dan dia mengatakan hal turzakuna wa apa itu? Kamu dimenangkan di sisi dengan sebab orang lemah-lemah kali Dan Allah Subhanahu wa taala juga lihat ya, membagi manusia dalam dua kategori bersyukur atau Al-Insan ayat 3 Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur dan Allah kami menjadi kekafiran dan orang kafir sebagai yang dibenci dan mencintai yang syukur ya. dan sifat syukur ya. sebagai apa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi tambahan agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa dengan tambahan nikmat, ada bonus. Kamu syukuri, saya kasih bonus. Hmm? Allah berfirman, "La in dan lazidannakum." Kamu syukur yang ada, Allah kasihlah bonus tambahan yang sebelumnya tidak tidak ada. Kira-kira kalau antum misalnya ya, dijanjikan sama manusia. Kamu kalau tambah baik kerja kamu, saya tambah uang 10 persen. Senang ya? Senang. Tapi kenapa kalau katakan lain syakartum dan aku. Kalau kamu syukur, aku tambah. Tambahnya banyak tadi. Banyak. karena Allah tidak membatasi jumlah pertambahan. Namun zaman sekarang sebenarnya tidak mau. Bahkan kalau kita bicara amal ibadah, kalau orang itu dikatakan bapak kalau berjamaah setiap hari selama sebulan lima hari sok awal tidak imam hadiahnya inova kira-kira ramai gak yang di belakang imam ya kan? eh, rebutan tapi kalau dikatakan bapak sholat empat puluh hari jangan ketinggalan lah tak era bersama inna diselamatkan dari neraka. Percaya nggak? Percaya Ustaz. Tapi soalnya ketigaan terus. Ketigaan ini manusia. Kata Allah, Allah berikan pada antum wahai manusia yang bersyukur tambahan. Dan kalau kamu kufur, lihat ya, adabku sangatlah pedih. Ibrahim ayat yang ke-7. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan syukur sebagai tujuan dari penciptaan manusia yang berfase-fase. Dari nggak tahu jadi tahu, dari lemah menjadi kuat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'al lakum as-sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak tahu apa begitu keluar pertama yang keluar kan suara tangisan. Suara tangisan. Dan enggak ada yang lainnya. Matanya belum fungsi. Telinganya belum mulai fungsi selama lahir. Ya. Bertahap Allah jadikan apa? ya Allah jadikan pendengaran dulu. Maka pertama kali bayi itu yang berfungsi mana? Ya? Pendengaran, pendengarannya. Maka ada syariat apa? Mengadani bah, bayi bagi sebagian ulama. Kalau sih Allah Azad tidak disyariatkan. Karena ada seperti Kemudian setelah mata apa? Setelah dengar apa? Wal absara mata. Lihat baru kemudian afidah. Ya, apa? Afidah hati. Alat untuk menalar. Ya, memahami sesuatu. Jadi mendengar, melihat berapa? Memahami setelah itu. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan demikian dahsyatnya kejutan syukur ini sehingga Allah Subhanahu wa tetapkan ya, hanya orang yang bersyukurlah yang dikatakan beribadah kepadanya dengan benar. Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami beri kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu beribadah. Dan tidak cukup dengan ini semua. Allah bahkan memuji Rasul pertama. Siapa ini? Nuh alaihi dengan sifat syukur zuriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah puji Nuh sebagai apa? hamba yang bersyukur. ikan juga Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sebab syukur nikmat yang Ibrahim lakukan. Allah berfirman surat uh, An-Nahl ayat 20 121 Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami syakiran li an'ami istabahu hadahu ila siratin mustaqim Ibrahim orangnya Masya Allah iman yang menjadi teladan lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekali-kali bukan termasuk orang yang syirik. Lagi beliau ini kata Allah syakiran li an'ami. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu si alam Sehingga Allah memilihnya dan juga berada jalan yang lurus. Juga Nabi Musa pun disifatkan dengan syukur. Qala ya Musa inni istafaituka 'ala nasi bi salat dari kalami faqut ma ataita ataituka lakum minas minasy syakirin. Jadi juga nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi yang lain. Bahkan Allah jadikan syukur sebagai apa? Awal wasiat kepada manusia saat telah berakal. Ini dalam surat uh, Luqman ayat 14 ya. insana الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ masir. Sehingga subhanallah ya, syukur demikian demikian hebat. Lalu kapan seorang dianggaplah bersyukur. Ya. Ibnu Qayyim menyatakan kepada kita bahwa seorang itu dikatakan bersyukur apabila memiliki lima pilar, lima hal. Yang pertama tunduk kepada zat yang disyukuri. Sehingga seorang yang Allah karunia nikmat tentunya akan tunduk menghormati dan agungkan, sebagaimana pembantu rumah tangga sopir yang merasa dikasih apa nikmat sama majikannya kira-kira tunduk ke sama majikannya tunduk ya. tunduk Kemudian yang kedua, mencintai sang pemberi nikmat. Dan ini yang kata orang, berilah akan cinta kepada kita. Kita kasih akan musola cinta di hati, di hati. Kata Rasulullah, tahadu tahabu ya. salinglah memberi nanti apa muncul rasa apa cinta nah mestinya kita ini diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa di tanpa memberi maka mestinya dia mudah untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ya, yang ketiga mengakui dan sadar nikmat yang ada itu semuanya mutlak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengakui gak kita? Ngakui. Pernah kita menghitung nikmat Allah? Nah, jarang ya. Ya, jalan. Nah, kalau kita mau menghidup kembali, ingat-ingat kembali ini maka Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak ada satupun rezeki yang sampai kita tanpa apa? izin dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang makan nasi belum sampai ke mulutnya sudah mati. Ya. Berapa banyak orang yang hmm, melangkahkan kakinya, belum sampai kakinya ke langkah berikutnya sudah apa? meninggal dunia. Sehingga betul-betul seorang yang mengerti hakikat hidupnya mengatakan bahwa tidak ada nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang difahami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam qala hadza min fadli rabbi ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menyampaikan ini? Ketika Allah berikan nikmat adalah kerajaan yang tidak ada tadi tandingan. Mungkin untuk ukuran ukuran luasnya ya, masih ada yang lebih luas lagi. Tetapi kalau kekuasaannya tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia berkuasa pada angin, pada hewan-hewan, pada jin, ya, sampai ifrit aja bang, Patut sama Nabi Sulaiman. Manusia dan yang mengatakan hada min fadli Rabbi. Apa hasilnya kan hasil langgeng ya. Langgeng dan ia meninggal dunia enggak ada yang tahu manusia dan Tuhan. Enggak ada yang demo, enggak ada juga yang apa? Tanya, wah Sulaiman, siapa sih calon pengganti kamu? Enggak ada. Semuanya enggak ada yang berani nah, nanya itu kepada Nabi Sulaiman alaihi Dan beliau pun enggak takut Sehingga nggak butuh bang mengangkat putra mahkota. Lain dengan yang yang kisah lainnya, yang sebaliknya, kisah bah korun, kisah bah korun yang mengatakan Inna ma'uti tuhu ini. Semua ini jahat saya, saya yang mendapat mendapatkan karena kemampuan saya, karena ilmu saya, ya, maka Allah bah, hilangkan korun bersama apa? hartanya sampai tidak ada yang tahu di mana makam mereka, kapan makam dia dan di mana harta harta dia. Yang keempat memuji Allah atas karunia tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli alhamdulillah jadi uh, bini binikmati tatimmu salihat dan yang lain-lain. Dan yang kelima tidak menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang Allah benci. Orang yang punya lima ini dia adalah minas syakir. Minas syakir. Ya. Dari pilar ini didapatkan bahwa bersyukur itu mencakup tiga macam. Yang pertama bersyukur dengan lisan. Memuji orang kan? dengan lisan. Dengan lidah kita. Nah, mengucapkan hamdalah. Nah, Alhamdulillah dan yang sejenisnya. Yang kedua bersyukur dengan hati kita. Maksudnya adalah mengingat dan meyakini bahwasanya semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Bila tiga ini berkumpul, maka kita termasuk syakirin insyaallah taala. Lihat apa ucapannya Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang hal ini. Kata beliau, syukur dilakukan dengan kalbu, dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Adapun dengan dengan hati dilakukan dengan meniatkan kebaikan dan menyembunyikannya dari seluruh makhluk. Sedangkan dengan lisan dilakukan dengan menampakkan syukur kepada Allah dengan tahmid, mengucapkan uh, eh, hamdalah dan menampakkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala ada penanggalan tubuh dengan menggunakan nikmat tersebut pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa dan tidak sama sekali menggunakannya untuk maksiat kepada Allah. Sehingga tersyukur dengan kedua mata adalah menutup semua aib yang kamu lihat pada seorang muslim. Termasuk syukur dengan kedua telinga adalah menutup setiap aib yang didengarkan. Ini yang ada dalam kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ikhwatibillah tentang syukur ini juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua ya, bahwa washkuruni wala takfurun sehingga tidak pantas seorang muslim tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau lagi setelah mengatakan haqqu man dzukir wa aula man syukir alaihi usni aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al wahid As-Samad. Al-Wahid As-Samad. Al-Wahid al nama Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Al-Wahid, ada Al-Ahad. Dua-duanya sama-sama nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid dan apa? Al-Ahad. Kalau kita lihat kepada mana Al-Wahid ini diambil daripada kata Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Ada Al-Wahid Al-Qahhar. Juga Qul innama ana mundirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar banyak tentang kata-kata al-wahidu. Sehingga kata Allah rahimahullah adalah al-wahid adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menggunakannya sebagai nama dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah itu al-wahid yang maha tunggal, yang maha tunggal. Dan juga Allah sampaikan nama beliau dengan nama Allah dengan Al-Ahad. Qul huwallahu ahadu ahad dan wahid mana yang sama sama-sama apa yang maha esa yang maha tunggal as-samadu as-samad ya. sebelumnya nama al-wahid dan ahad ini Nabi juga sampaikan dalam hadis dalam hadis. Riwayat An-Nasa'i dan dan Ahmad dan hadisnya sahih. Nabi berdoa dalam tasahud Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, innak ini as'aluka, ya Allah, bi annakal wahidul ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa doanya? Antaghfirali dunubi innaka antal ghafurur rahim. Jadi Dikatakan bahwa Al-Wahid, Al-Ahad adalah nama nama Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Kita akhirnya mengambil sifat tunggal bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Tunggal, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa dan dia adalah zat yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Setelah doa ini, Nabi mendengar ada sahabat doa seperti ini. Maka dia mengatakan, Qad gufirallahu Qad gufirallahu Qad gufirallahu Nama yang kedua adalah As-Samadu. As-Samad di sini adalah nama Allah yang mengandung lebih dari satu makna. Ada yang mengatakan bakso adalah zat yang maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Dan seluruh makhluk membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkannya. Ibn Abbas menerjemahkan as-samad dengan apa? Yang la tapi yang tidak ada rongganya. Artinya yang tidak butuh kepada selainnya. Ini ya, as Dan ini adalah nama-nama Allah yang harus kita uh, kita tetapkan ya, karena adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laisa lahu sahibatun wala waladun. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak punya anak ya. dan juga apa? tidak punya orang tua. Tidak punya zat yang melahirkannya dan tidak melahirkan anak juga. Mengambil apa? Dari al-ikhlas al, al, al, al, ya. lam yalid walam yulad tidak melahirkan dan tidak juga apa? dilahirkan. Sehingga Allah sampaikan dalam eh, surat Jin ayat 3 wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa walada. Allah Subhanahu wa taala meniadakan sahibah, pendamping, istri dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak anak. Dan juga jalla anil matil. Artinya yang maha jauh dari hal yang semisalnya. Artinya tidak ada yang mirip dengan Allah sama sekali dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas ya. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Surah ayat 11. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat ada di sini As-Sami Al-Basir, nama Allah Subhanahu wa taala. Fala syabiha lahu wala adil. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada yang eh, adil yang setara dengannya. yang dia tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim yahdilun Kemudian as-sami'ul basir kata Imam Al-Muzani as-sami' al-basir maha mendengar lagi maha melihat ini dua nama Allah Subhanahu wa yang sabit yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya As-Sami diterjemahkan oleh Aisyah dalam hadis yang cukup masyhur dalam surat Al-Mujadilah kata Aisyah alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata Maha suci Allah, Maha terpuji Allah yang pendengarannya mencakup semua suara. Laqad ja'atil mujadilatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimu ana fi nahiyatil baiti ma asma'u ma taqulu fa anzalallahu azza billah qad sami'a Allahu qawlati fi zawjiha. Kata Isa, Sungguh wanita yang mendebat Nabi datang. ngomongin Nabi, aku di pojok rumah. Tetap Aisyah rumahnya enggak enggak enggak apa enggak besar ya, ya enggak besar. Cuma ada dua ruangan. Ya, ada dua ruangan. Kata Isa, "Ma asma, ma taqul." Aku enggak mendengar ucapan apa perempuan tersebut. Saking apa? Liriknya memegang Nabi Shallallahu Alaihi Dan Allah fokus pada samawat hmm, mendengar ucapan apa perempuan tersebut dalam ayat Qad Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah Maha mendengar dan juga Allah Maha Maha melihat. Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan dua nama berikutnya Al-Alimul Khabir. Al-Alim yang maha berilmu. Al-Khabir yang maha apa? Mengetahui secara detail. Al-Khabir dengan Al-Ilmu bedanya apa? Al-Ilmu lebih luas. Al-Khabir lebih detail. Lebih apa? Detail. Fulan dikatakan khabir kalau dia apa? Pakar di bidangnya. Nah, kata orang ini bengkelnya khabir sekali ini bang ah, ahli sekali sampai yang paling kecil pun dia tahu Al-Alim Al-Khabir dan kedua-duanya ini ikhwatifillah sebenarnya ini masuk dalam nama Allah Subhanahu wa taala. baru menyampaikan kepada dua anak dua lagi al-mani'u ar-rafi' al-mani' ar-rafi' al-mani' kata para ulama rahimahullahu taala maksudnya yang maha mencegah ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala dan tampaknya Imam Al-Muzani ingin menyampaikan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya al-mani adalah yang maha mencegah segala macam perbuatan buruk padanya. Juga maknanya maha mencegah perbuatan buruk kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, maha mencegah atau menahan rezeki bagi seseorang sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Sedangkan Rafi, ya, Rafi, ya, yang maha tinggi juga ada para ulama mengatakan dia bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia itu ada Rafi'ud Darajat, Kalau mau ditambah dengan derajat rafi'ud derajat, Dan Allah itu yarfa'ullahu alladzina aman minkum walladzina utul derajat. Jadi dua nama ini, dua ini bukan termasuk apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Namun dia adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pahami bahwa apa yang bisa adalah untuk menjelaskan sifat Allah yang maha uh, meninggikan derajat dan juga uh, maha mencegah segala keburukan kepada dirinya, kepada hambanya dan juga kepada rezeki Allah kepada kepada dia. Nah, dari ini semua mukadimah ini, dari mukadimah yang seperti ini kita dapatkan beberapa perkara. Yang pertama ya sudah bahwa Imam Al Muzani ini menulis buku ini sebagai jawaban atas pertanyaan tentang masalah akidah. Masalah akidah. Yang ia imani, yang ia jadikan sebagai apa? Pegangan hidupnya. Yang kedua, ada faedah bahwasanya orang-orang yang baik, orang yang soleh dan jika terdapat peristiwa tertentu, ada masalah tertentu maka langsung bertanya bersandar kepada ulama-ulama besar. Ya. Dengan bertanya dan minta jawaban dari ulama-ulama tersebut. Ini ada sejak zaman sampai zaman sekarang. Yang ketiga, ternyata para imam, para ulama besar tidak ragu-ragu untuk menjelaskan baik ia menjelaskan keadaan yang ia lihat atau ia menjawab pertanyaan yang ditanyakan untuk menjelaskan kebenaran dengan dalil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Dan maksudnya mereka adalah pertama untuk nasihat kepada muslimin, yang kedua untuk menguatkan tekad orang yang nanya bahwa apa yang dimilikinya adalah satu kebenaran dan juga ada dorongan untuk tasfiyah untuk uh, memurnikan ajaran agama mereka agar mereka beribadah betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini semua dalam mukadimahnya beliau ini bahwa beliau ingin menyampaikan kepada kita akidah ahli sunnah yang betul-betul murni dengan Al-Quran dan Sunnah dan kita pun akan menjawab dan membahasnya insyaAllah dengan kajian kita. Yang jelas Alhamdulillah ada beberapa hal yang kita akan kritiki dalam buku ini karena tidak ada buku yang sempurna. Contohnya beliau mengatakan Arafi Al-Mani ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pahami beliau ingin menyampaikan kepada kita tentang berita, kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ad Darajat. Rafi' ad-Darajat atau yarfa'ullahu alladziina aman atau warafi'uka ilayya sehingga tidak bisa diambil apa? nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bahas tentang kaidah asma dan sifat pada waktu insyaallah taala bagaimana akidah Ahlussunnah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala fiddin dan untuk mengetahui kaidah-kaidah dalam akidah ini karena sudah akidah yang kita miliki ini subhanallah bila kita pahami dengan benar sampai ke hati kita akan memberikan perubahan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah antum hidup di dunia. Lihat Umar bin Khattab Begitu sampai akidah pada mereka, pada beliau, perubahannya demikian hebat. Abu Sufyan, sampai anak Abu Sufyan, musuh Nabi, ya, begitu iman masuk ke hatinya menjadi pembela Islam. Ya, Islam. hadis bin Bahkan Ikrimah bin Abi Jal ya, yang sangat terkenal permusuhannya itu anak sama bapak sama-sama lah musuh besar Rasulullah SAW. Dan sama-sama kejamnya dengan kaum kaum muslimin. Sampai pada padanya iman, akidah yang saya menjadi orang yang mudah mengorbankan nyawanya untuk kemuliaan Islam dan kaum muslim. Dengan akidah juga ikhwan berubahnya Umar yang keras menjadi Umar yang sangat penyayang. Nah, Nah yang yang mau membawa sekarung gandum untuk apa? Ngasih keluarga yang kelaparan yang masak apa? Batu. Nah kita juga yang membuat Abu Bakar sedih yang z itu lembut, halus, jadi kokoh kayak batu karang di lautan. Nah, kita ingin bagaimana kita memiliki pemahaman yang benar tentang akidah ini dan mencoba untuk memasukkannya ke dalam hati kita agar kita nanti bisa menjadi orang yang betul-betul berakidah saya bukan teori tapi adalah sampai pada prakteknya sehingga tidak kita berbuat kecuali ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ini semua dan kita tambah insya pada perjumpaan ya, ke depan ya, tentang uh, apa yang beliau sampaikan tentang masalah Allah Ta'ala kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian semoga bermanfaat. Salam Muhammad wa ala alihi wa Kita berkata jawab ya, bebas setelah ini. Selamat. Bagaimana batasan memuji dan bersyukur kepada manusia agar tidak hulu sehingga berbuat syirik. Ikhwatifillah. Ada memuji ya, dengan sekedar pujian. Ya, tanpa memberikan kepada dia sifat kesempurnaan ketundukan ya, kepada orang yang kita puji tersebut. Bila sampai kita memuji dan bersyukurnya, sampai kita itu mentaati mereka melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mematuhinya melebihi Allah Subhanahu maka dialah masuk dalam perkara yang dilarang dalam dalam Dan kita pun bersyukur pada mereka ini sebagai tabi ya. Sebagai sebagai cabang daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan lagi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak syukur dengan manusia enggak apa? Enggak syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukurnya manusia hanya cabang daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan cinta juga. Cinta kita kepada manusia itu bila sampai menjadi inti mengalahkan cinta kepada Allah maka lah cintanya sudah salah. Sudah salah. Kita cinta pada manusia sebagai cabang cinta kepada Allah Subhanahu Artinya kita cinta kepada manusia karena Allah mencintai manusia tersebut. cinta Cintakan walinya Allah kenapa? Karena Allah cintai wali-wali. Cinta dengan orang yang saleh kenapa? Karena Allah mencintai orang yang sehingga cinta manusia harus bila ya. bukan apa bukan cinta yang murni kepada manusia itu saja sama dengan syukur juga Apakah salam kita kepada Nabi dijawab oleh beliau? Jawabannya dijawab oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kepada beliau salam kita dari manapun juga berada. Dan Nabi akan menjawabnya sendiri. Kaifiahnya Allah alam Karena nggak ada lah. Hadisnya dari Nabi mengatakan bahwa salam kepada aku akan sampai salam aku dari mengapa untuk antum berharap. Ini salah. Sehingga kan Nabi jawab salam kita miliki tersebut dengan jawaban yang kita belum paham bagaimana Nabi menjawab Jelas Allah Maha Kuasa mampu untuk berbuat demikian. Biasa saya kalau head selama seminggu tapi biasa kalau hari kelima karena suka bersih. Tapi nanti siang ada lagi haidnya. Kalau hari ke-8 baru benar-benar bersih. Ini gimana Ustaz soal saya? E, apabila sudah menjadi kebiasaan yang rutin bahwa bersihnya setelah hari ke-8 maka sebelumnya dianggap masih haid. Masih apa? Tetapi bila kemudian di hari kelima ke keenam itu bersih dalam artian tanda-tanda bersih itu mah ada. Perempuan tahu ya ada tanda apa? Tanda bersih. Biasanya ada keluar lah warna-warna kuning-kuning baru lah bersih. Bukan berhenti tidak bersih ya. Ada namanya berhenti sama apa? Bersih berbeda. Berhenti keluar lagi. Karena hati tidak mesti harus apa? keluar terus ya mesti. Kadang-kadang pagi keluar, saya siang baru berhenti, saya keluar lagi. Ya, tapi kalau sampai keluar tanda bersihnya, tanda bersihnya. Ya. Biasanya kalau zaman dulu menggunakan menggunakan airnya di kerja air di, di, ya, di bak atau di baskom nanti keluar keluar keluar cairan kuning kuningan tanda apa tanda bersih maka ya mandi dan sholat kalau kemudian hari berikutnya kok keluar lagi headnya adalah headnya dan masih dari kebiasaan maka dia berhenti saat berhenti ini fatwanya Syekh sebagai uh, eh, Syekh uh, bin Bas rahimahullah taala jadi kalau dia yakin sudah bersih maka dia salat kemudian kok keluar lagi maka berhenti lagi salatnya ya, dan tidak mengapa yang tadi dikerjakannya tapi kalau sudah biasa ajak punya punya punya kebiasaan tujuh hari hmm. sempat berhenti sebentar di pagi hari siangnya keluar lagi maka apa masih dalam keadaan haid jangan mandi jangan sama. tapi kalau kemudian dites ternyata sudah tanda-tanda bersih sudah ada maka mandi kalau kemudian keluar lagi dia apabila masih dalam ukuran nah, ukuran kebiasaan maka head kalau dia sudah jauh maka dia bukan head tapi apa istihad misalnya 8 hari biasa 7 hari bersih hari ke-10 keluar darah lagi maka dia bukan dianggap sebagai head sebagai apa darah istihad Allah alam bismillah Semoga Eh, bermanfaat dan dibahas. Ada lagi pertanyaan? Langsung mau? Mana ini? Apakah orang yang sudah memiliki tas, gamis, jilbab cukup banyak tapi membeli yang baru dengan alasan bosan ya? atau pengen koreksi ya? apakah termasuk gak bersyukur jawabannya dia bukan uh, standar untuk mengatakan syukur tidak syukur ya? tetapi yang penting adalah tadi lima pilar tadi bagi yang banyak itu untuk apa untuk kebaikan, ketatan kerja bersyukur. Ya. Tetapi yang ingin kita sampaikan bahwa banyaknya harta yang kita miliki yang nggak terpakai itu nanti adalah pertanggung jawabannya. Sehingga kalau kemudian kita punya pakaian berlebih, setelah lebih baik apa di sumbangan ke orang yang butuh biar lah, mengurangi pertanyaan kita nanti di akhirat dan jadi amal soleh kita. Tapi tidak ada hubungan dengan apa? Syukur dan tidak syukur. Bagaimana menyikapi orang awam yang baru tahu ilmu tapi langsung sampaikan ke orang lain tanpa mengetahui apakah sesuai atau tidak? Saya jawabannya disabari, disabar dan dinasihati. Artinya yang namanya orang awam yang baru tahu itu memang kadang-kadang apa? Gampang untuk menyampaikan tanpa klarifikasi, tanpa apa? E, tahu itu saya enggak? sahihnya Penting saya tahu saya sampaikan. Maka kita yang tahu bersabar. Bersabar kemudian mulai nyampaikan kepada dia maaf. Hmm? Tolong e, ada enggak dalilnya ada enggak uh, eh, bukti kebenaran dari ucapan yang kita lakukan pelan-pelan sampai jangan mengerti bahwa tidak mudah menyampaikan ini ini ada kalau anda melihat di medsos sangat banyak sekali ya. ada broadcast langsung ya. di di kami paste di kirim ke mana-mana padahal salah padahal salah apalagi kadang-kadang hmm, uh, perkara yang kadang-kadang menyangkut juga kesalahan dalam etika. Sampaikan ini kalau sampaikan nanti kamu celaka, kamu akan begini, akan begitu, ya enggak? Takut dia sebarkan lagi sekarang Padahal nggak boleh masuk di terjadi. Apakah boleh memasang kaki untuk mematikan perapikannya? Maka boleh, insyaallah. Para ulama menyatakan bolehnya kita untuk Gitu. Apalagi kalau sampai uh, mengganggu ya uh, aktivitas kita karena gigi yang uh, tidak rata. Ya. seperti bilang uh, selama ini ya tidak berlebihan tentunya ya untuk apa kesehatan untuk juga kerapian apa gigi yang ada. Ada yang asuransi pendidikan anak yang disertai dengan asuransi jiwa pada asuransi syariah. Jadi kalau saya ikut selama lima tahun sebulan misal dua ribu, maka jika saya misalnya meninggal sebelum uh, tahun kedua maka ahli waris mendapatkan eh, asuransi jiwa saya dan mendapatkan manfaat asuransi yang saya miliki. Jawabannya akan bahwa asuransi seperti ini ya, ya ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena uh, ada di sana warung. Kalau tidak mati-mati sampai 50 tahun, 60 tahun. Nggak dapat apa? Asuransi nggak dapat apa? Uh, klaimnya. Yang kedua, mengapa kita berpikir memberikan ahli waris harta banyak-banyak? padahal harta mereka itu tidak manfaat bagi kita. Kecuali bila kita apa? Gunakan untuk kepentingannya kita ini. Yang berikutnya bisa jadi dengan adanya banyaknya harta pada anak-anak kita itu membuat mereka malah jadi rusak. Sehingga kita hanya diminta untuk apa? Untuk meninggalkan harta yang membuat anak kita tidak minta-minta ke orang lain. Selebihnya sedekahkan kesalahannya. Ya. Agar kita kemudian punya amalan soleh yang bisa membuat kita selamat dunia dan Kemudian juga kepada tamir masjid ya, ada ada apa namanya pertanyaan bagaimana caranya untuk mendapatkan jadwal pengajian masjid sunnah. Nah, mengingat kami sudah beberapa kali ke sini tapi ternyata sudah nggak ada kajiannya. Ini tugasnya teman-teman untuk kan? untuk membuat update jadwal kajiannya agar jangan sampai orang kecewa datang ke masjid ternyata nggak ada pengajiannya. Teman saya menikah dan istrinya itu ternyata hasil dari hamil di luar nikah. Yang sebenarnya kan bagaimana akad nikahnya. dia tetap pakai binti bapaknya tapi tambahkan padangan kalimat dengan wali hakim Ikhwati para ulama rahimahullah taala menyampaikan hal ini dengan cukup jelas dengan beberapa perbedaan dalam mereka. Anak hasil perzinahan hamil di luar nikah, apakah boleh dinisbatkan kepada bapak biologisnya dengan binti seperti ini? atau tidak boleh. Sepakat mereka mengatakan harusnya kepada siapa? Ibunya, binti ibunya, bukan binti. Tapi bila kemudian dipakai dalam akad pernikahan, masih ada binti bapak biologisnya ini, ada sebagian ulama yang masih mengatakan sah. Masih apa? Sah. Ya akadnya tersebut. Ya. Tetapi walinya lah wali Bisa ya. pribadi orang besar mengatakan sebaiknya jangan makan nama bapaknya biar punya apa punya beban mental bagi sang bapak itu. Ya. Sebut namanya dengan wali hakim kau Ya, kau Ya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya anak hasil hamil di luar nikah tidak punya dosa perzinahan dan dia punya kans punya peluang untuk soleh dan solehah sama dengan apa yang lain lainnya sebab kata Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah semua yang lahir lahirnya dengan perzinahan, lahirnya dari orang kafir, lahirnya dari orang muslim sama semuanya Pak alal fitrah. Baru kemudian orang tuanya yang membuat dia Pak Nasrani atau Majusi. Sehingga eh, tidak ada masalah menikahi orang yang seperti ini, tapi kalau bisa jangan pakai apa nama bapaknya sebagai wujud hukuman atas hal yang dia kerjakan sebelumnya. Jadi binti ibunya ya, tambah dengan apa? Wali hakim kau ayah menyegarkan. Allah alam misraf dan cukupannya ya, semoga bermanfaat dan mohon kurang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.